Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi seseorang yang mudah sekali melabeli orang lain itu munafik? Bagaimana menyikapi seorang yang yang mudah sekali melabeli orang lain itu munafik? Yang mudah sekali meladen? melabeli. Oh, melabeli beda ya bedanya Yuna lafalna melabeli jangan melabeli ya sekali dia ulangi di Kang Daan kurang valid ya ceret dia ge so melabeli melabeli si Kang eh teh teh Bagaimana menyikapi seseorang yang mudah melabeli, melabeli orang lain itu munafik? Oh, ini bahaya ini. Munafik loh hukumnya seperti mengkafirkan takfir tahdir mentahdir takfir mentakfir nuaman mah dahdir mendahdir siri sarean oh, lu munafik tapi ada kebijakan ulama munafik nu dimaksudku Sundama, Sunda mah lain munafik eta artinya nya geuleuh we pura-pura teu padahal beki gitu tapi ini kan bahasa syariah nggak bisa dipakai main-main ya seperti ini bisa menurut apa menurut anda apa artinya bisa bisa dapat seksama racun oke okay. pajeng naon pajeng payu payung seksama nah bisa jadi maqasidul labdi ala niatil lafid maksud munafik di niatnya munafik herai munafik sosial atau munafik akidah yang bahaya itu munafik akidah ah mana munafik itu bisa kembali ke dirinya karena Rasul tidak pernah menjudgment seorang itu munafik sampai menitipkan ke ashabus sir. Hudaipah al-Yaman tuh kapangi waktu nama. nya sahabat anu sok jadi intelijensi siapa di sekitar sahabat yang munafik. Gak bisa artinya semudah itu mana munafik bol. nya make bol dehnya melabeli, melabeli. Jadi bahaya teh kalau dari sudut kaca mata syariat tauhid itu nggak boleh. Entongnya nyebut munafik ke batur teh, bising malik ke orang jika gibah ngomongkan batur kan genanya orang menyeri awak untuk ngomongkan teh. kasih kebaikan orang itu eh, apa kebaikan kita dipindahkan ke dia, kejelekan dia dipindahkan ke kita. saya nah, nupa urma memercik air di dulang, terpercik muka sendiri gitulah. Seret kan banget sorangan gitu. Next. Assalamualaikum Ustaz Saya mau bertanya Tapi keluar dari tema nggak apa-apa Asal jangan keluar dari masjid aja Kalau keluar dari tema nggak apa-apa Ya Kelak Kelak kelak Ya teh Mik dituju ke mana Tapi iya di mana Iya Miknya di mana Cing cung cung Oh ya benar Berani ini benar ya Dilanjutkan Mangga um, saya mau mau bertanya, kalau takdir dan nasib itu bedanya apa? Terus takdir itu bisa dirubah apa tidak? Iya. Udah. Miriwanya jaba gandeng ngaji teh jawab pertanyaan. nukil perbedaan takdir yang nasib mah gampang atuh takdir mah ku nasib mah ku benar di mana salahnya saya Itong riwanya nanyakan perbedaan takdir yang nasib takdir makute tina huruf nangis beda nasib maku en Ayo takdir bisa berubah bisa ku doa hanya doa yang berubah itu kata Nabi bukan kata Ustaz Epi tapi dengan ikhtiar ya munasib innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tidak akan berubah nasib seseorang kalau dia tidak merubahnya maka orang tak kang daan diuk di dia teh nggak takdir ya teh seperti daun satu jatuh dari satu pohon kering dan basahnya Allah tahu karena banyak daun kering yang tidak jatuh siapa yang menciptakannya kang daan di dia teh takdir ya teh tapi bisa dirubah pindah gerak maka bunuh diri itu takdir bukan takdir yang dipaksakan can waktu namanya mah mawatan sorangan biiznilah kalau Allah mengizinkan sok ngan tempatnya. tapi ayah jelema hayang bunuh diri aican waktu nama ngajeleng ka sumur kadon bubuk bujur dadeet sumurna paente ancurnya ngagantung mana di kusen kusen bobo ya kadon cingker nges bubuk cingker deh anger, kunaon eta jelma yang bunuh diri ya, menang jodoh frustasi aing mah rek optimis tetep rek bunuh diri mentas jalan tol mobil naya sensoran terjadi tutuna ngajeleng di jurang tah Mas ngi jurang ternyata dihanap yang nuker ngelan teh ninggal ngerana ngik jadinya harolnya mau teh ada panggil yang objek ayah aku naon frustasi temenang jodoh abdi janda kawin we aku aku tambah kamu kita teh Harolnya me mau teh dacan waktu na tak mung kan mau tadi mahayang enak mung kawin di Indiaan bulan madu balanya ke Borma bakatku hot kene pengantin anyar montas ge bari ciciuman dua duanana paeh tah saat maksudna naon ieu iya, tiiran na koneng gede pikiran dengan segala deh eh, takdir mah kitu maka dibagi dua variabelnya bikodari hoiri wa hasarihi takdir itu ada yang baik ada yang bu buruk kalau saya mah menurut saya mah tidak ada takdir buruk karena keburukan kalau kita cerdas menyimpulkan itu cara Allah misalnya orang bogoh kasih iyo di udang tapi kadon kawin yang batur itu buruk baik itu teh baik kalau kita ikhlas mah itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah ya tapi tong lihat ting istirahat nak kesel Ustaz kumaha eta mun mantan ngondang datangan bukti kekuatan keimanan dari keikhlasan yang diajarkan komo Nungondang na mantan bari nangap dangdutan mah naik kanu panggung pesen ke tukang elektron mang hiji lagu kandas epitamala terus hancurkan jupa-jupana dan pertandingan terberat Agustus ini apa coba ngangkatan piring perlombaan ngangkat piring di hajatan mantan eta berat pisan hayangna ngabanting ke terus ada olahraga yang terlarang ini patwanya udah keluar haram panjat pinang itu mestinya pinang dulu baru panjat jadi takdir itu bisa dirubah ya so next uh, tukang daan lah keluarga percuma macet nggak emang ngobrol so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz jadi dari mana Mang? dari Dago dari Dago tapi bumi di Antapani Iya, anggap. memang lain, memang kompleks terbesar di Asia Tenggara itu panik. Terus yang ini pertanyaan iya. awak, dulu ada istilah ABS gitu ya, asal bapak senang. Nah, pada suatu saat kita seringkali dihadapkan pada dilema. Kita ingin mengungkapkan sejujurnya, tetapi di lain pihak kita mencoba menjaga perasaan. Begitu. Jadi ini baik di keluarga mungkin meren di tempat gawe oke okay, gitu tak kumaha menyikapi nah kadangkala ada yang bersikap ya udah diem aja diem dipecat meren oh, pendapat segala macam segitu deh seterusnya cukuplah makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maksud lo karena surangis ngarenghap ospek syariah dan gitu. Jadi menyikapi kenyataan yang ada di hadapan, sementara kenyataan itu tidak signifikan dengan keimanan dan perasaan. Kumaha? Saya dapat kasus waktu Ramadan, Ustadz kerpuasa tengah poe sekarang 29 derajat ya tadi siang kalau Mekah lagi 52 derajat hari dangna juara tiba-tiba puasa puasa Julhijjah kekemu teka haja ku bumbu rendang Sar kumaha hukumna sar keur puasa kekemu ku bumbu rendang. Saya kan woles orangnya, kena naon ngana naonan. Menjadi masalah lain kekemu ku bumbu rendang namanya kekemunan sorangan hek ajak urang gitu. Emang mana hukum nu beki komo gratis mah. Saya ngejawabnya harus syariah. Yang jadi masalah bukan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa ketika puasa yang bahaya dari berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, ada keinginan rasa ingin memiliki. Cie. Ini masalahnya berat, Digenggerahkan dunungan, tadi dosa, cicing oge masalah. Maka ada tiga variabel tingkat keimanan. Mun iman kuat mah Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Kalau kau melihat kenyataan dan itu tidak cocok dengan keimananmu, rubah dengan naon? Pabilisani. Bray. Salah. Kedua, pabiyadi dengan kekuatan. Mana tengah denge, aing salah salah. Tapi tiba-tiba pas nangtung jangkung, cicing. Nah, itu pabi kolbi bahwa aful iman menunya jelas, tapi mau nggak dikategorikan iman lemah? Yang minimal ngomong. Kan ayo babaturan ge misterius ngomong, tapi sekali ngomong nyem duit kan liur gitu. Jadi ngomongnya sing proporsional. Ingatkan saja Pak, maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Punten ya, orang munafik itu capek. Kita jangan munafik dengan tema kita malam ini. Ketika kejahatan ada nampak, Disesuaikan aja kata-katanya bagaimana orang itu jadi sadar dan terajak untuk menjadi lebih benar. Punten, jangan ingin duit lalu menggigit. Jangan ingin ditolong lalu menggonggong. Jangan menjilat karena ingin dilihat. Nah Ustad, karena hidup tak seanjing itu. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Nyatakan saja kemampuan Anda. Pak, salah nu jadi masalah di anda takut dikeluarkan air rezeki mati Allah nah ini yang jadi capeknya orang munafik tuh jadi ABS menjilat ya capek hayang ah, baru lele takwa wantun ya. gak tuh wantun ulah gelu rezeki mati Allah gaji mati jelema mun gaji menyebabkan kolesterol mun jadi ibadah mun gaji ayah slip yang strukna mantak jelema nulubang ada gaji sok slip jeung stroke mau gaji buta mah mau rezeki mah menyehatkan ya rek rezeki rek uh, gaji ya rezeki mah ini ke Allah gawena jadi ayah nu kesalahan tegur tapi menegurnya yang harus mengajak bukan mengejek harus membina bukan menghina tak eta nu kudu diajar teh ka Rasulullah eta mah jana ulah ka Ustaz Epi berat ya, next uh, nama saya Choki dari Antapani Ustad, Ustaz, pane hungkul ya. Ganu janji. Ieu iya, ngarujukan nu kurban Ustaz. Siap. Komite lepat tinu opat manhaj manhaj ayah hiji anu ngawajibkeun Hanafi atau Imam Hambali komite lepat mah nya. Iya. Tilu muakat eh, sunah muakadkeun hadis Rasulullah kumaha eta. Terus kadang-kadang iya. Kuan? Oh bab sunah. Bab sunah nah mohon. Terus eh, kadang-kadang kan ya heureuy nama nukurban eh, nu teh banyak yang mampu tapi tidak mau tadi poligami itu mampu tapi pada mau kena naon sih tapi nah, kena ah, juara gua suka kayak lo awas baliknya tahun dikeprokan dari Japati pamali keprok di masjid mah setelah akad sah tolong jangan dikeprokan ya kan gitu cek lebege karena ini sakral eh masalah kurban memang sunnah muakkad malah ancamannya berat Barang siapa yang berkemampuan kurban lalu tidak berkurban pilih matinya mau Yahudi atau Nasrani biji Barang siapa berkemampuan kurban tapi tidak berkurban fala takrobana musolana Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami eh tempat sholat naon musolah letik ting seluruh bumi ini tempat sholat kecuali WC dan kuburan jadi untuk kurban pada berkemampuan kurban lalu tidak berkurban terpantas cicing di dunia aslina diusir ku Allah saking pentingnya kurban kan pengertiannya harus diluruskan kurban malain mencit yang mencit lain kurban jika kia Ai Masjid Trans Studio Bandung aliran tuh aliran mata ge bener tuh mun ewa aliran mah pak tapi faktanya di kita nyebut aliran munawan mun parim dagoan siaku urang di parapatan lima ongko parapatan tapi lima <laughs> ya Tapi iya, abah-abah deh termasuk kata-kata ge geus loba nu abah-abah maka jangan terjebak saya melepaskan diri dari madhab dan madhab orang mah Rasulullah Rasulullah mah Allahumma maksakan nepikan ke kondisi pailit ge satu untuk semua ini untukku ini untuk umatku dalam satu riwayat nu ulama teuting malah yutroku kulluhu la kulluhu maka saya Ali Jabir menyatakan cukup satu ge untuk semua mun eueuh diurang terjebak tradisi bab kurban hiji sapi kutujuhan bener tuh menang te tujuh sapi kuhijian hijian balikan ame tetutung menang te Rasulullah seratus ekor unta 70 oleh beliau puluh. saya capek kuminantuna Ali menang te hiji, non, hiji, tujuh sapi kuhijian. saya bis duit loba butuh eueuh karena endorse kabehnya tiba-tiba korbana tujuh sapi kusorangan menang tuh eh maca hadis lain namahan ilmu ternyata yang jadi kurban kita teh akan jadi kendaraan kita kebayang teh lamun sapi hiji kutujuhan pesertana ini ini hiji coba sok aa diharap cina damat menini diharap mas yang tisungkruk nini dipenger atau ambung sih labu ini nini digencet kan ngerinya jadi masalah sunnah muakat atau tidak ini kewajiban yang ditekankan bagi orang yang sudah harta terus jangan terjebak dengan begini asa gede kurban limosin teh gede teh cek saha buka duit sejuta keceleng ngaliwat kerjumahan cokot cepek asupkan gede letik letik orang buka duit cepet-cepena cepet keceleng jumat ngaliwat asupkan gede letik gede nah barangnya eta-eta kene tapi nilainya beda ti dia bawah kali itu duit cepet eta gede letik di itu tuh kabelina naon jadi bukan masalah besar maka Allah menyatakan dalam firman-Nya bukan darah daging kuku yang Allah lihat ketakwaannya omset omsetna 4 miliar sabulan macik kurban nado masuk segede anjing jabab pilek peso dicabut ku panitia teh pingsan ini ada kategorinya kurban hati-hati. Ini harus dibahas khusus ini. Kalau ada kesempatan bahas ini tentang kurban. Temenang kurban ku domba pilek. Berarti bu, can kolot budak kene ololeho. Terus tanya ngarana sandesip lain. Sebelum sandesip dipencet kayak wah pemain figuran karunya keluarganya jadi teboga usaha dan lain sebagainya. Jadi jangan terjebak dengan ritual yang sebetulnya Bukan itu prinsipnya, tapi mencit naya loh pemirsa. Ayah eh, mencit doma, tapi dibere tukeran ku daging sapi lain mencit tukeran daging atau ya, terus ngesletik yang diaranan di epi epeni uh pabelitnya nah iya manusia abal-abal tet. aku uh, persaksian usah oh, Dudi Mutakin galak sekali bab ini rek mi HP rek riwe terus kenaon dipoto heula jeng sapi kenang-kenangan kan kayak ayah koper yasin atuh nyak ini tong riwe, tong riwe, Ya wala tu asir. Ya, terlepas dari madhab ini dan itu engke mau kurban karena liur di. Ya, sudah kurban saja tahun ini. Berniat kurban? Ya, minimal kurban perasaan. Justru momen momen ini harus dimanfaatkan kurban tahun ini bagi yang belum dapat jodoh ini kesempatan untuk kita mendapatkan tulang rusuk yang minimal rusuk domak er ciri-ciri yang masjid yang dibuat orang-orang munafik gimana ciri-cirinya? Ciri-ciri apa? Masjid yang dibuat orang munafik kan? Ciri-ciri? Masjid yang dibuat sama orang munafik. Ciri-ciri mati? Masjid. Masjid. Oh. Oh itu ada ayatnya? Yang atau bah 107. Yes. Jadi ada namanya Masjid Diror. Iya. Ini jangan pernah ada di tengah-tengah kita. Masjidnya alus, tapi punten di jeronan munafik unggul panyumputan Abu Abu Sufyan, Abdullah bin Ubay untuk merencanakan bagaimana Islam hancur dari dalam. Nah, maka munafik disebutnya tumila, musuh dalam selimut. Maka Rasulullah selalu ya kalau mau menyolatkan orang munafik, lihat sahabat namanya sahabat intelijen itu Abu uh, Abu Abu Zar bu, bukan bukan Abdurrahman bin Auf uh, siapa yang intelijen Abu Ashabus Sir itu mun pohote tara ingat euy jadi mun salat mun rasul kalau nggak salah Abu Abdurrahman bin Auf ya yang diutus Nabi jadi intelijen siapa di antara sahabat yang munafik jadi Nabi kalau menyolatin sahabat yang wafat tuh lihat dulu beliau kalau dia tidak menyolatkan Nabi tidak ternyata satu ketika Abu Sofyan ngomong nak karena dekat dengan Nabi seperti ini uh, aku kalau wafat pengen dibungkusnya sama gamis Nabi keren gak? ngomong nama ternyata wahyu turun surat menapiku. Nabi bongkar lagi kuburnya di Ciduhan cok, itu asli nak tapi beda dengan kasus Nabi mempertanyakan Ainul Fulan mana si Fulan yang biasa di sana sudah wafat ya Rasulullah Kenapa tidak memberitahu kewafatannya kepadaku? Atau pirage tukang sasahu masjid, eh hati-hati kamu bicara. Tidak ada sujud tuk manina, genah, mernah, lamun teu dibersihan ku si eta masjidna. Tunjukkan padaku di mana kuburna jigana Asep Irama nyokot riritna ti Tapi beda sikap Nabi ke Abu Sofyan. Langsung diduahi. Nabi itu bagur, tapi kalau jelma munafik mah tayang power kisah ini ada pada diri kita dan betul ada masjid surat at-taubah itu harus taubat bukan harus dihancurkan masjidnya banyak masjid yang dikunci nggak boleh umat Islam masuk resah mun ayah dulur muslim maka ini inspiring masjid TSB ini semua komunitas ada di sini dan Bandung nggak ada sekat satu bersatu bersaudara One Finger Tauhid Movement mudah-mudahan kemunafikan kita terkikis bagaimana indikasi kematian masjidnya nyata nu sepi ukur kelompok tertentu kehalangan kuplang gitu kan loba masjid nu gitu mentak saya mah masjid lobaan casanana supaya masjid rame minimalnya rame kudu ngecas gitu keren keren keren merinding sih ranginnya iya di tengah orang kayak masjid nu gitu sampai konflik